¿Engora? ¿Eh? ¿Corre? yang salah bukan di situ. Yang tadi, yang terakhir tadi. Salah. Ah, Rizki. Munasabatul. Ah, salah lagi. Ah, terus. Al munasabatu. Ah? Al munasabatu ala ta'manuni aminu man la nirja'nillaha akhari ah yakni al ulwa fil muzalat salis asar al-muzalat salis asar nah ayo muzalat salis asar muzalat yang ke-13 salif asar situ asara wa asnen Ayo.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 Mudah-mudahan mungkin yang belum membaca itu belum bisa bisa mengambil faedah minimal ditulis harokati bukunya diharokati nggak apa-apa harokati ini kalau sudah bisa beli yang baru kita sampai pada halaman 141. Kalau jami Siapa jami' di sini? Hmm. Siapa? Siapa kemarin? Siapa yang mengumpulkan saraf ini? situ lihat itu. Iya, iya. Siapa? Eh tanabi wa asrafa ala tab'ihi. Bukan itu. Muraja'atu wa taqdimu pada syekh bukan itu lagi. Siapa yang bulkan? Hmm? Siapa kemarin? Yang mengumpulkan itu beda. Bilbas yang mensarah dalam rekaman kaset. Kemudian ada yang mengumpulkan sendiri. Hah? Yang menjadikan tercetak ini siapa? Hah? Siapa? Dilihat, cari. Hmm? Siapa? Siapa Pak Aris? Hah? Nah itu. Menekar. Hah? Apa? Apa? Nah, itu benar itu. maaf untuk abkar. Itu yang mengumpulkan itu dikatakan jamiknya. Adapun yang men mensarahnya adalah Syekh bin Bas. Di situ tersusun soal dan jawab seperti sin itu soal. Ya kan? Kata bahu Muhammad bin Abkar bin rahim Al-Qur'ani Al-Qur'ani Nah itu. Lihat. Tilmidu samahatihi wal bahis al muta'awin fi muassasati Syekh Abdul Aziz bin Bas Al Khairiyah. Ditulis di Riyadh pada tanggal 25. Bulan apa? Bulan 3 itu bulan apa? Hah? Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pada tahun 1439. Jadi dengan sekarang berapa? Sekarang tahun berapa sekarang? 39? 40? 40 setahun. Nah. Jadi kalau tuh membaca di sini, qalal jami' siapa tadi Muhammad bin Abkar. <clears throat> Soal ini pertanyaan. Sin itu pertanyaan, soalun. Nah, tengok lihat halaman 141. 141 itu dia. Sin itu mananya, Pak? Soal. Jadi dalam majelisnya Syekh bin saat itu ada soal jawab setelah daras ataupun di saat daras. Isi pertanyaannya sebelum yang bertanya menyampaikan pertanyaannya mendoakan dulu dengan doa ahsanallahu ilaika. Ini sebagaimana telah lewat termasuk adab. Seorang talib di hadapan apa di hadapan pengajarnya, mudarisnya. Ya ini ketika bertanya sebelumnya disebutkan doa ahsanallahu ilaika semoga Allah berbuat kebaikan kepada engkau wahai gitu. Pertanyaannya munasabatul hadis li Apa munasabahnya? Apa munasabah hadis yang telah kita baca dengan judul? Apa kesesuaiannya? Nah, apa kesesuaiannya antara hadis dengan judul? Nah, judulnya mana? Judulnya untuk melihat pada halaman 129 ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ya dong. ha? Tentang apa? Tentang u al-ulu, tentang ketinggian Allah taala. Kenapa? Karena makna uruj adalah meninggi. kan makna uruj adalah apa? Meninggi dari bawah ke atas. Jadi apa munasabatul hadisi litarjama? Itu pertanyaan seperti itu. Apa kesesuaiannya, kecocokannya antara hadis dengan judul yang dibikin oleh Imam Bukhari? Judulnya masalah apa? Masalah ketinggian Allah berada di atas aras. Kenapa? Karena pakai ayat ta'rujul malaikatu. Malaikat itu ta'ruj, meninggi. Sementara hadis yang dibawakan di sini dalam nomor 7423. Ah, 7432 berbunyi ya kan? Mana bunyinya? <clears throat> manuni ala ahlil arq wala ta'manuni. Nah. manuni ala ahlil arab wala ta'manuni. Faman yuti'il faman yuti'ullaha faman yuti'ullaha idza asaituhu fayamanuni ala al-ard wa ta'manuni. Maka siapa yang mentaati Allah? Jika aku kata Nabi bermaksiat kepadanya, maka Allah memberikan amanah Aku menjadi orang yang membawa amanah untuk penduduk bumi. Sedangkan kalian yang di bumi sini tidak merasa aman denganku, merasa kali, merasa kalian kalian merasa saya tipu. Ha. Ini ketika ada seorang yang kepalanya botak ngomong, "Ya Muhammad ittaqillah." Ya. Kepalanya botak, kedua matanya cekung, jidatnya menonjol, kedua tulang pipinya juga menonjol menonjol. Hasul apa makna hasul Apa? sebenarnya? tuh lebar-lebar. Mengatakan ya Muhammad ittaqillah dan yang semisalnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, maka siapa yang mentaati Allah jika aku bermaksud kepadanya? Jadi kalau saya kamu duduk berbuat maksiat kepada Allah, maka selain saya malah lagi lebih parah lagi. Sedangkan Allah memberikan amanah untuk penduduk bumi terhadap saya. Saya diberikan, saya yang diberikan amanah, saya diserai amanah atas penduduk bumi. Bagaimana kalian tidak merasa aman denganku? Kalian merasa saya tipu? Nah itu, ini maksudnya. Nah, sekarang kesesuaian hadis ini dengan judul tentang Allah di atas arus itu bagaimana? Maka jawabannya jawabannya kata beliau al munasabatu qauluhu ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian merasa aman denganku? Amina ya'manu. Aman wa amanatan. Amnan wa amanatan Sedangkan saya adalah aminuman fissama. Saya adalah orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya oleh yang di atas siapa? Allah Subhanahu wa taala. As-sama mananya al-ulu. Di ketinggian sana. Ini apa? Berada di atas. Bukan sama mananya sama sama itu, langit yang sekarang kita lihat ini. Sama mananya apa? dari kata sumu yakni a atas tidakkah kalian merasa aman denganku sedangkan saya adalah yang diberi yang apa yang memiliki amanah yang diberi beban amanah yang memberikan siapa man fis sama yakni Allah Subhanahu wa taala yakni yakni Allah Subhanahu wa taala man ini man ini yang disebut dengan yakni Allah taala Fa ana aminu man fis samai. Jadi yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fis sama wa huwa dan Allah adalah di atas fil ulu maksudnya. Bukan kok di dalam langit situ, atasnya langit, kanan kirinya langit, bukan. Allah tidak dilingkupi oleh makhluk manapun. Allah terpisah dari makhluk di atas semua makhluknya maka fisa maknanya adalah fil ulu. Mana ulu adalah tinggi di atas di ketinggian sana. Wa fil lafzil akhar dalam lafaz yang lain Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ah. Dalam lafaz yang lain dari sini Syekh bin Baz taala menguasai lafaz yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Sehingga beliau mengatakan dalam lafaz yang lain ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kalimat lafaz al-akhir inilah yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena dalam hadis yang kita baca tadi, faman faman faman yuti'il yuti'ullaha idza asaitu faya'manuni alat alal ard wala ta'manuni. Enggak ada penyebutan sama. Nah, sedangkan dapat dapat yang lain wa ana aminu man fis sama. Dan saya adalah amin. Bagaimana amin? Yang dipercaya. Amin mana makmun. Yang dipercaya. Amin bimakna makmun yang dipercaya. Seperti Habib mana mahbub. Fa'il di mana maf maf'ul. Nah. Saya adalah yang dipercaya oleh yang di atas sana. Yakni al-ulu as-sama di sini yakni al-ulu kalimat ulu ini adalah menafsirkan lafaz as-sama. Ini diperhatikan ya ikhwa. Biar kita nanti tidak dibodoh-bodohi oleh orang. Mungkin sebagian mereka akan membawakan fi adalah dorof. as yaitu langit. Berarti Allah di dalam langit. Gitu. Nah, mana sama bukan itu tapi maknanya adalah al-ulu. Di ketinggian sana. Di atas semua makhluknya. Qala al-Hafidh Ibn Hajar fil Fath. Muzarat Salis Ashar, jilid yang ke-13, Safha 400 wa 18. Halaman 418. Qauluhu, ha. Qauluhu damirhu kembali kepada siapa? Rahman. Damirhu kembali kepada siapa? Qauluhu. قوله Damirhu kembali kepada siapa damirhu itu? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath qawluhu. Kembali kepada siapa? Haidar. Hafid. Nah. Salah. Ayo. Nabi. Qawluhu ini perkataannya Nabi inna ma ata'allafuhum dulu. Inna ma ata'allafuhum. Hanya saja saya ini memberikan empat orang tadi kiriman Duhaiba kepada saya dari Ali ketika Ali berada di Yaman. Kenapa kok saya berikan cuma kepada empat orang tadi? Saya ini atalafu mengambil hati mereka dengan menggunakan ini loh. Harta sodako ini. Mahfum? Berriwayat Latifil Maghazi ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama wa bi hadza tadharu munasabatu hadzal hadis litarjama. Dalam riwayat yang ada dalam kitab Maghazi. Maghazi itu kitab apa? Maghazi itu kitab apa? Haidat. Apa mana Maghazi? Ayo. Rizki. Maghazi. Kitab yang membicarakan dalam masalah peperangan. Dalam Bukhari di sana ada lafaz yang berbunyi ala ta'manuni wa ana aminu man bisama. sama. Nah, dengan lafaz yang ada dalam maghazi inilah nampak tadaharu. Nampak kesesuaian hadis ini dengan judul. Kalau dalam hadis yang sekarang kita baca nampak kurang cocok. Mana ada kalimat sama? Enggak ada. Ya kan? Enggak ada tentang itu. Alhamdulillah. Nah. Hah? Apa? Ayat Ya, dikumullah ya sulih balakum. Nah gitu. Itu bagi orang yang didoakan. Menjawab orang yang bersin itu kalau yang bisa membaca Alhamdulillah maka semuanya wajib menjawab yang mendengarkan. Menjawab bersin. Yang bersin tadi mengatakan Alhamdulillah. Yang dengar semuanya wajib menjawab Ya Rahamukallah. Apa? Dan yang bersin lagi menjawab lagi apa lagi? Ya hatikumullah wa yuslih balakum. Lain dengan salam. Satu orang masuk ke jamaah, seribu orang, yang jawab satu, cukup. Assalamualaikum. Dan ada satu jawab, salam Yang lain sudah terwakili. Tapi kalau bersin, hukumnya enggak. Semua yang dengarkan wajib menjawab. Jadi ketika ada kawan kita di majelis seperti ini, bersin kemudian Alhamdulillah, maka kita semua jawab apa? Ya Rahmatullah. Nah itu. Bareng atau enggak bareng itu adalah wajib. Paham? Kenapa? Karena demikian tuntutan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dalam masalah jawaban terhadap orang yang bersin. Tapi kita keluar dari permasalahan sedikit karena ada bersin. Jadi faman yuti'ullah idza asaituhu fayamanuni ala al-ard walata manuni Ini enggak ada kaitan masalah penyebutan al-ulu. Tapi dalam kitab Al-Maghazi ada kata Ibnu Hajar, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Nah, apa? Maka dengan lafaz yang ada dalam Maghazi ini nampak kesesuaian hadis yang tadi kita baca pas dengan judul yang dibikin oleh Imam Bukhari terkait dengan masalah apa? Ketinggian Allah berada di atas semua makhluknya. San kepalanya itu jangan diletak jangkat, mumpung masih berguna lehernya diletak letak tanpa ganjil ya nanti gimana lehernya nanti sakit Kata itu ya Pak Tulis. Hah Qala bin Basar rahimahullah taala. Qawluhu fis sama wa qawluhu ya'manuhu 'ala al-ard Kadhalika yushir ila hadha. Ya'manuhu 'ala al-ard Yani wa huwa fis sama subhanahu wa ta'ala. Kalau bin Bas enggak usah pakai syahid yang lain. Cukup dengan lafaz tadi sudah nampak. Qawluhu fis sama wa qawluhu ya'manu 'ala al-ard kadzalika sama mengisyaratkan kepada ini bahwasanya Allah berada di atas. Nah, gitu. Kenapa? Karena kalimat ala al arti cukup. Nah. Maka dikatakan yakni bahwa sama ya'manuhu ala al ard yakni bahwa huwa nah. Cuma kalau Ibnu Hajar membawakan nas dari Nabi SAW langsung. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Nas langsung dari Nabi sebagai penjelas maksud daripada lafaz yang dibawakan dalam bab ini. <clears throat> Tapi di sana dalam kitab Maghazi, dalam kitabul Maghazi, kitab yang berkaitan dengan masalah peperangan. Ghazwa. Ghazwa. Magza Maghazi. Para al rahim rahimahullah taala lakinnahu cara ala adatihi. Damir ini kembali pada siapa? Ah. Rahman. Lakinnahu cara ala adatihi. Damir ini nanti bali e. Sopo dia dengan itu? Hah? Siapa rezeki? Siapa? Bang Ridwan? Lakin naujaro ala adatihi. Eh? Hah? Siapa? Masa Nabi. Dengar toh? Fi idkhulil hadis, masa dalam masukkan hadis fil bab. dati takunu fi ba'di turuki yal munasibatu lidzalikal babi. Siapa kira-kira nomor ini? Bukhari. Nah, itu baru. Imam Bukhari. Akan tetapi jaro jaro ya jeri berlaku di atas adatnya Imam Bukhari. Beliau memasukkan hadis dalam bab kenapa? Karena ada lafat keberadaan lafat itu karena ada sepotong lafat lilafdoh sepotong lafat sepotong ini berada dalam sebagian jalan-jalan hadis ini yang mana sepotong lafaz ini al-munasibah, pas cocok untuk bab yang diterapkan di situ. Mafhum? Yusiru ilaiha wa yuridu bidalika sahdal adzan. Imam Bukhari mengisyaratkan kepada lafdo tadi, ilaiha kepada lafdo. Sepotong lafaz Imam Bukhari mengisahkan kepada sepotong lapat tadi dan beliau Imam Bukhari menginginkan dengan sepotong lapat itu menggiring pemikiran menggiring benak kita nah. wal ba'sa ala kasratil istihdor menggiring kepada kita syahdal adhan dan mengajak kepada kita supaya bahwasanya ala kasratil istihdor untuk banyak beristihdor banyak menghadirkan dalam benak kita beberapa nusus beberapa lafad yang ada dalam hadis yang lain Paham itu? Ini menunjukkan tentang kejeliannya Imam Bukhari Ta'ala. Dalam bab yang kita baca, hadis yang dibawakan tidak gamblang tentang keberadaan Allah berada di atas arus. Tapi di dalam sebagian periwayatan hadis ini, sebagian toriknya ada lapet yang pas. Jadi Allah tak manuni wa ana aminu man fis sama. Berarti Imam Huri itu mengajak kita cerdas. Mabuk? Mengajak kita cerdas. Sehingga dengan sebagian lafadznya, sepotong lafadznya ada yang sesuai dengan bab. Tapi kadang tidak dibawa di sini. Di sana, di kitab yang lain seperti apa? Mago, Magozi. Jadi yuridu bidalika syahdal adhan. Nama adhan? Al adhan itu jamak dari kata zihnun. Apa zihnun? Pikiran. Wa yuridu bidalika Ya kan? Al-ba'sa ala kasatul istihdor. Supaya kita ini tergiring kepada banyak beristihdor. Istihdor menghadirkan. Menghadirkan apa? Menghadirkan lafat-lafat yang ada dalam riwayat yang lain yang sesuai dengan bab di sini. Itu namanya istihdor. Istihdara yastahdiru istihdoran menghadirkan. Paham, Rahman? Itulah kemauannya Imam Bukhari wa ta'ala. Alata manuri wa ana amru man sama. Ini dalam kitab Maghazi. Seharusnya kalau ini ditaruh di sini lebih pas. Seharusnya hadis yang ada dalam Maghazi itu dibawa ke sini itu lebih pas mengenai kenapa? Karena terkait dalam masalah apa? Bab terkait dengan masalah Allah berada di atas semua makhluk di atas sana. Tapi tidak. Dilakukan Imam Bukhari kenapa? Karena beliau ingin apa? Mengajak kita supaya memiliki kemampuan beristihdor. Apa istihdor? Menghadirkan dalil-dalil yang pas dengan permasalahan. Ini biasanya yang mampu dalam perkara ini biasanya masayah dari Yaman. Dan terus yang saya Sayahya. Nah, ini karena terbiasa terlatih seperti itu. Istihdarnya kuat katanya. Tahu? Eh, Istihdar istihdarul eh, adillah. Menghadirkan dalil-dalil terkait dalam permasalahan yang diinginkan sangat kuat sehingga membawakan banyak ayat-ayat, ada hadis yang pokok permasalahannya sama. <clears throat> Karena ada potongan-potongan yang sama. Baik, berarti kan Bapak Hakka al Bayaki, An Abi Bakrin Ad-Dubai Anau qala Al-Baqi mengkisahkan dari Abu Bakar dubai bahwasanya Abu Bakar dubai berkata al-arabu tadau fi maudi'a ala Apa maksudnya di sini? Haidar. Al-arabu tadau fi maudi'a ala apa mananya? Aiyah bahwasanya orang Arab itu meletakkan fi itu pada tempat ala. Fi itu di kalau ala di atas, fi di dalam, ala dia di atas. Nah, orang Arab biasa menggunakan fi maksudnya adalah a, atas. Kaqaulihi fasihu fil ardi, seperti berkat firman Allah taala fasihu fil ardi. Fasihu fil ardi. Ini contoh fi'il firman Kenapa? Hmm? sama Samadhi. Wah, rezeki. Ah. Aidan. Nah, Sihuni fil amri fil apa? Amr. Madinya punya apa? Ayo saha yasihu. Sih. Siha. Sihu. Ah. Apa? Berarti kul Kula ku kulu. ya kilu kil kila kilu. Paham? Nah. Fil apa fil? Fasihu fil ardi. Maka berkelanalah kalian di muka bumi. Saha yasihu siyahatan. Apa mana siyaha? Jalan-jalan. Tamasa. Nah, maka berkelana kalian di dalam bumi. Masuk kita di dalam koyok cacing melebu fil arat. Maksudnya apa? Alal arat. Nah, itulah meletakkan apa? Fi diletakkan orang Arab di tempat apa mana? Ah, ala fasihu fil ardi. berkelana kalian fi dalam bumi. Jadi kayak cacing. Ya iso. Ya kan. Makna fi adalah alal arti itu maksudnya. Kita diperintah oleh Allah supaya berkelana di dalam bumi. berbu menjadi bumi? Tidak. Tapi apa di atas bu? Bumi. Seperti kawan kita ini. Siapa namanya? Siapa mas? Hah? Dadang. Double dadang berarti. Berkelana dari Bandung ke Lamongan itu namanya berkelana. Fasihu fil ar. Nah itu. Paham toh? Naik kereta karisma. Ya kan? Di mana-mana pokoknya penampilannya karisma. Baik. Jadi fasihu ini fil amr. Sihu. Sih. Siha. Si. Sihu. Seperti. Qala yakulu kul. Kula. Kulu. Qala yakilu. Kil. Kila. Kilu. Paham, Mas Ayo mana saha ya adalah Siahatan itu. Apa mana siaha? Ngelencer. Kalau orang Sumatera bilang rawon-rawon. Ah, itu baru pas. Bagaimana Rawon-rawon. Kalau orang Malaysia bilang makan angin. Nah. Ya. Orang-orang dari Malaysia katanya makan angin. Kalau orang Indonesia apa? Let, lencer. Nah, kita disuruh siaha di muka bumi, berkelana di atas bumi. Fi mananya apa? Alal ardi. Fil ardi mananya alal ardi. Apa gini? Baik. Jadi kata Abu Bakar Dubai, orang Arab meletakkan fi pada tempat ala. Seperti firman Allah Ta'ala, fasihu fil ardi, ini fasihu alal ardi. Nah. Wa ini? Nah, wa qawlihi la wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Fi sungguh pasti akan ku salib kalian di atas apa? Pohon pelapa pohon apa? Pohon pohon kur, kurma. Bukan kok telepon jeruk. Pohon ini. Kaya tawar ngono ya kaiso iso. Di atasnya maksudnya. Fi maksudnya ala. Paham dong? Fakadzalika qawluhu fisman fisama yakni ala alal aras fokus sama'i kama sahatil akhbaru bidalika Demikian juga ala ta'manuni wa ana aminu man fisama, Man fisama maksudnya apa? Man ala ala sama alal aras Fokus sama di atas seluruh langit. Sebagaimana telah sahih khabar-khabar tentang ini, yakni hadis. Tentang masalah apa? Allah berada di atas semua makhluknya. Indah kalamuhu rahimahullah ta'ala. Habis kalamnya siapa? Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Mafum? Paham tuh? Baik. Kalau Imam Al-Aini. Al-Aini ini siapa? Madhabnya apa? Apa madhabnya kemarin? Ahmad keliru. Nah. Ayo, Dul. al ini madhabnya apa? Murah diwaca kok tuladan penghapus. Ah, pi. Berarti tadi pikirannya itu lagi ngelenter, siaha. <laughs> tadi pikirannya itu lagi siaha. Ah, ini sama madhabnya apa? Keliru. Hah? Hah? Siapa Pak Tori? Hanafi yang saja jawab itu. Hanafi. Madhabnya Hanafi. Abdul Qari. Dalam kitab namanya Abdul Qari. Jilid ke-25. Halaman 121. luhu inna min di'i. Nah. Rasulullah SAW mengatakan inna min dii. Ai asli hadar rojul. Di, di mananya adalah aslu hadar rojul. Sesungguhnya dari apa? Keturunan orang ini. Yang tadi kepalanya botak, dompetnya cekung, jidatnya menonjol, kedua pipinya juga menonjol, jenggotnya tebel. Yang ngomong ittaqillah kepada Nabi Salah salah itulah dari keturunan orang ini. Ya kan? Zidi wa wa bi kasri ini dengan dot kedua dot yang dikasro di di. Al mu'jamata ini ada titiknya dua-duanya. Wasukunil hamzah di di di di hamzah yang tengah adalah ura Kauman wa kaumun. Nah, ada riwayat inna min di, di hada kaumun bukan kauman. Nah, tapi Bukan kauman, tak bukan bukan kau tapi kauma. Bukan pakai tanwin. Fa imma annahu kutiba 'ala lugha arabiyya fa innahum yaktubuna al-mansuba bidunil alifi. Wa imma yakuna fi inna dhami wa imma yakuna fi inna dhamiru sa'ni. Nah. Jadi kalau innahu lah baru innahu fi di'i hadza qaumun. Nah, bisa. Ataupun inna fi di'i hadza qauma. Tapi tanpa sunduknya eskadu Tanpa naik ini. Terus sudah eskadu <laughs> Sunduk juga dengan Tanpa koma tanpa apa? Tanpa alif. Nah, ini adalah bahasanya apa? Lugor Robiya. Lughahnya orang Robiya itu menulis mansub tanpa alif. itu Zaidah tanpa alif. Apa? Kalau bin Basmah Ta'ala Robiya nisbatun ila Robiya itu yakifuna bil sukun yakulun itu Zaidah. Ma yaqul ra'atu Zaidan. bersukun. Roh itu zait. Mereka tidak bilang itu Zaidan, tidak. Roh Zaid. zait. Zaid, itu Amir. Amir, ayo. Ah, gitu. Wa amal mudhariya fa yaqifunna bil alif wa itu amiron. Nah. Ini perbedaan kaba'il Arab dalam menggunakan mansub Perbedaan qabila bila Arab dalam menggunakan mansub ada yang pakai tanwin, ada yang mengatakan pakai su sukun. Berarti itu Zaid. Nah. Zaid. Al-mansub Al-munawan ini bahasanya orang mudor, mudoria. itu amiron. Yukifu alaihi bil alif. Hadal afsahu. Ini yang paling afsah. Apa afsah? yang paling fasih. Fasihun isim tafdilnya apa? Afsah. Ini yang paling fasih. Pakai tanwin, munawan. Munawan tanwin. Nawana yunawinu tanwinan fawa mutbadaka munawan. Ditanwin. Ra'aitu Zaidan wa ra'aitu Amiron. Dalam Al-Qur'an fa asbaha ma'ukum gawra gawra ron nah pakai tanwin hadal afsahu ini yang paling fasih al wuqufu alal mansub bil alifi munawanan ini yang paling fasih yang paling afsah kalau ta'ala wa kanati wa kanati mar'ati akira akiron pakai tan tanwin ya apa lughatu Quraisy al Mudariyah, Wa taqra'u Rabi'atu wa kanat imra'ati akhir. Nah. Pakai apa? Biduri dikril alifi indal wakaf tanpa menyebutkan alif ketika berhenti. Wa kanat imra'ati akhir. Tetap. Tapi yang paling kuasa adalah yang ada dalam Al-Qur'an. Asbaha ma'ukum wauro. Ini yang paling fasih. Bahkan hati merahati akiro. Nah, ini yang paling fasih. apa ya, Pak? Tahu tadi makna fi di atas maknanya apa? Ah? Ala. Fasihu fil ardi maknanya fasihu alal ardi. Ya tak? Baik. Itu siapa tadi berkata? Abu Bakar Ad-Dubai. Hmm. Tapi pada hadis berakam sab'al barba'mi'a wa salasa wa salasin. Itu 1433. Qala Imam Bukhari wa ta'ala haddatsana Ayyash ibn al-Walidi haddatsana Waqi'un anil A'mash an Ibrahim at taymi Anabihi Anabi an Abi Dzar annahu qala sallallahu alaihi wasallam an qawlihi was-shamsu tajri li mustaqarrin laha Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Ya kan? Abu Dhar menuturkan Abu Dhar Al-Ghifari Berkata Abu Dhar, aku tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang firman Allah Taala, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Apa makna mustaqarrin? Kalau mustaqarruha tahtal ars. Dan matahari itu ber, beredar nah, di tempat di tempat peredarannya mana tempat peredarannya tahtal ars di bawah ars Sarahnya kama fi riwayat tania kata saya bin Bas taala judu tahtal aras sudut siapa tas sudut siapa tas sudut Sams. Matahari itu sujud di bawah aras. mananya wazanatil arsa fi sairiha. Wazanatil arsa fi sairiha. Wazana yuwazinu muwazanatan. Jadi matahari itu dalam perjalanannya apa? Wazana. Apa wazanat? di samping arus tahtal arat di bawah bumi wasajadat sujudan dan dia matahari sujud ya kan yaliku biha yaliku biha sujud yang layak dengan matahari sendiri kita nggak tahu tentang kaifiahnya maka dikatakan Allahu a'lamu bi kaifiyatihi dan kembali kepada sujud Allah yang lebih tahu tentang bagaimana sujudnya matahari. Kita yakin dia adalah sujud. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan tas sujud tahta harus. Mabuk. Rasulullah mengatakan bahwasanya matahari itu sujud di bawah aras. Berarti kita juga mengatakan dia sujud. Allah yang lebih tahu tentang keadaan sujudnya matahari. Wal asal biada sujud lisajar wal asal biada sujud lisajar wal hajar khudu'un khosun Dan makna yang asal dalam perkara sujud ini sujudnya pohon, sujudnya batu khudu'un khasun merendah yang khusus kerendahan yang khusus khudu khada ayah khada ayah da'u khudu menunduk secara khusus. Saat perhatikan. Khudu yang khusus. Allah a'lam bi kaifiyati subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci dan maha tinggi yang lebih mengatur tentang kaifiyah, tentang tata cara sujudnya pohon-pohon, batu-batu, dan yang lainnya. Kama qala ta'ala alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis sama'i wa man fil ardi. Tidakkah engkau melihat jika engkau tahu bahwasanya Allah siapa dia Allah? Ya kan? Sujud kepada Allah siapa saja yang ada di langit-langit dan siapa saja yang ada di bumi. Wasamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasajaru wadawabu. Matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon Wadawab semua yang melata di muka bumi sujud kepada Allah Ta'ala. Kita nggak tahu tentang bagaimana sujudnya mereka. Tapi kita beriman bahwasanya mereka punya sifat sujud kepada Allah. Wallah alam tentang bagaimana cara sujud. Wa kada tasbih syai'un yaliku Demikian juga tasbihnya benda-benda mati tadi, benda-benda padat tadi agar sesuatu yang layak dengan perkara tadi itu semua semuanya. Kita nggak tentang kaifianya. Kita beriman bahwasanya dia sujud. Mereka sujud. Wallahu a'lam Allah yang maha tahu tentang bagaimana sujudnya. Saat caranya kita nggak tahu. Baik, pertanyaan. Qaulu tahtal aras. Jawabannya, apa makna tahtal aras ya Syekh? Jawabannya, yakni hida'ahu Khida'a awazanat maknanya sama. ada apa? Sepadan. Sepadan namanya khida'. Tahadau ketika kita sholat membariskan barisan yang kita pimpin dalam sholat kita apa? Tahadu. Artinya apa? Bikin lurus. Sepadan jangan nonjol depan, jangan nonjol belakang. Gak ada yang ke depan, gak ada yang belakang, lurus, pas. Nah itu namanya ihtaza. Tahta al yakni hidaahu, yakni di pasnya sekian di, di sampingnya. Yakni fil wasat yakni pada pertengahan. Pertanyaannya, yang di pertengahan apakah di tengah ya Syekh? Hmm. Jawabannya ida sorot wa tawassatat fisa'ir Apabila dia menengah dalam perjalanan di atas arus itu di bawah arus sana. Pertanyaannya, kullu syai'in tahtal ars makhlukat kuluhat? Nah. Segala sesuatu di bawah arus apakah semuanya makhluk? Ya saya gitu. Jawabannya wasakful makhlukat. Ars itu adalah atapnya semua makhluk. Ars itu atapnya semua makhluk. Lakin al maksud Allah alam tawassatat yakni yaitu menengah. Ketika sujud dia pas di pertengahan arus dia sujud di sana. Sujud, sujud kepada Allah, bukan kepada arus. baik Jadi arus itu adalah sakful makhluk atau sakaf atap. Ya kan? Atap itu ya, sakaf sakfun ini atap. Tapi pertanyaan, tanya terakhir, al wa'du bil hadis man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thayyibin ila akhirih. Ya ummul faridata wa nafilata ya syekh. Wa Mana sifatnya apa? Allah menerima dengan tangan kanannya. Nah. Takaballahu bi yaminih. Ini namanya Nah, waktu ini adalah janji. Kalau wa'id, ancaman. Nah. Kalau waktu janji. Kalau wa'id, ancaman wa'idun, ancaman kalau wa'dun janji. Makanya kalau orang-orang dulu mengatakan alwak da'inun Janji itu utang jari. Wa'ad. Man tasaddaqa bi tamratin min tayyibin Wala yaqulullahu la tayyib. Nah itu apakah yang namanya sodako di sini itu sodako yang wajib saja dan nafilah sekalian mencakup? Jawabannya al an annahu ya um. Apa ya um? Ya, ada. Apa umum apa maksudnya? Umum apa? Ya benar umum, umum apa maksudnya? Hah? Mananya apa? Umum apa maksudnya? Apa yang disebut dengan umum di situ? Watamro. Ah, apa mananya? Abdurrahman. Eh, ah, Abdurrahman satunya. Awal alam. Ah, rezeki. Hah? Apa mananya om um di situ? Ah, Ayo. Wong sudah disebutkan di atas itu. Ya ummul farid wal nafilah. Jawabnya adara nau ya um. Apa ya ummul atau wal nafilah. Tangun dulu maksud itu. Ya ummu di situ ada maf'ul yang dibuang. Ya ummul faridah wa nafilah. Tangun. Sodako yang tertera dalam hadis mantas sodako bi adli tamrotin min kasbit min kasbit tayyibin. Itu adalah sodako yang umum atau yang khusus saja, faridah saja atau nafilah saja ya Syekh, itu Atau umum mengenai faridah dari yang sedekah yang wajib sedekah yang sunnah, jawabannya doyernya adalah mencakup sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah, itu maksudnya. Al-Zahir annahu ya'um. Kenapa? Karena konteksnya lafaznya banyak Umuman tasaddaqa bi adri tamratin min kasbit tayyibin. mana adil situ? Nah, Apa mana adil? sepadan kok sepotong sepadan seimbang sebanding jadi siapa yang bersedekah sebanding dengan sebiji aduh sebanding dengan sebiji kurma sebutir kurma dari hasil yang bagus dari hasil usaha yang bagus nah sedekah ini umum atau khusus itu. Kalau umum berarti mencakup sodako yang wajib dan mencakup sodako yang sunnah. Jawabannya Syekh Nah, akhirnya adalah mencakup seluruhnya sodako yang wajib dan sodako yang sunnah dengan syarat apa tadi? Hasil usaha yang halal. Nah, dapat janjinya adalah tadi gimana janjinya mana janjinya di mana janjinya nah ya. lihat hadisnya lagi kembali kepada hadisnya hadis 7430 man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyibin atau min kasbin tayyibin wa la yas'adu ila Allah illa tayyib fa inna Allah yataqabbalu bi yaminihi Thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna misalal jabal. Inilah janjinya. Inilah janji yang diberikan kepada orang yang bersedekah dengan sekecil apapun sedekah itu. Sampai sebesar apa? Nah, iya. nah itu perhatikan. Apakah ada mafhumnya? Apa ada mafhumnya? Apakah ada mafhum adna? Apa mafhum adna? Apakah ada mafhum adna? Ada mafhum a'la, ada mafhum adna. Kalau adna berarti apa? Bagaimana kalau lebih kecil daripada sebiji kurma? Nah. Mafhum lebih murah daripada kurma gitu loh. Apakah juga dapat janji yang sama? Jawabannya iya. Itu namanya mabum aden, adena. Ini namanya ma isyaratun minal adna ilal a'la. Kalau semua sebutir kurma aja dapat janji seperti apa apalagi kalau lebih besar malah lebih harusnya namanya apa? Pakai ma'bum al aulawi. Nah, mabum olawi ada mabum adna. Adna apa? Bukan lebih pendek. Mabum? Ya sama saja dapat janji yang sah, Yang sama. Barang siapa yang mendapatkan, ya ngomong yang bagus. Ngomong yang bagus juga termasuk dapat pahala besar. Oh cukup. Terus kok gue kok jalu wae. Enggak. Mabum? <clears throat> Nah, jadi di sini perlu dipahami, apakah ada mabum adenanya? Tidak, nggak ada mabum adena. Bahkan yang kecil lebih daripada ini pun juga diterima seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wa biyaminihi sama saja. Bukan kok kalau lebih kecil daripada seperti kurma apakah diterima dengan tangan kanannya? Jawabannya enggak, ya enggak bisa tetap ya. Ya ini enggak ada mafhum mafhumnya. Mafhum adanya enggak? Enggak ada. Seperti wala taqul lahum wala tanharhuma. Gimana kalau lebih rendah daripada uf? Nggak ngomong itu ngomong mentep saja. Orang tuanya di diencepi. Di sini sih. Ya sama saja kan mas. Masuk. Itu namanya mabum aden. Ada sama saja. Orang tua nggak boleh diomongi uf. Sekarang gimana kalau nggak diomongi tapi di disewoti ya, diperenguti. Ya sama saja juga nggak bu, Enggak boleh. Kenapa? Karena bukan termasuk eh, ihsan. Wabil walidaini ihsan. Nah, ihsan mencakup semua. Lawannya semua perkara yang enggak ihsan enggak, Bu? Enggak boleh kepada kedua orang tua. Walaupun bukan bilang uf, walaupun bilang lebih rendah daripada uf juga enggak, Bu? Enggak boleh. Kenapa? Karena bukan termasuk eh ihsan. Karena kita disuruh ihsan kepada kedua orang tua. Dan ihsan itu adalah semua yang masuk dalam kategori ihsan Walaupun nggak bilang uff, merengut saja juga nggak bu, nggak boleh. Paham toh? Nah, itu adabnya. Bagaimana kalau ustadznya diperenguti? Juga nggak boleh. Baik. Kemarin ada diomongin sama Syekh Muhammad Syakir. Ya toh? Kuwi nek gelem diadab karo wong ustadmu. Ya. Wis kowe gak ada belas karo sapa wae. Wong tuamu barang. Bahkan ustadzmu lebih ke awal harus beradab daripada orang tua mu kata beliau rahimahullah taala. Baik, perhatikan. Selesai? Selesai. Apa mana ya um tadi? Amma ya ummu? Amma ya ummu umuman. Fawa amun. Amim. Sama saja mencakup sodako yang faridah dan yang nafila. Apa mana faridah? Yang wajib. Kalau nafila, ya sunnah. Yang wajib itu ya banyak. Ya kan? Seperti kepada keluarga yang butuh disodokai. kepada orang miskin yang wajib disodokai. Itu namanya wajib. <clears throat> Tapi insyaAllah kita cukupkan sampai di sini dulu. Adapun pembahasan yang lain, mana bab yang baru. Kalau kita baca besok lagi alhamdulillah alamin. Tafaddalu.